Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala Al-Hadis Ustazi wa Salatun. Hadis yang ke-39 Anhu yaitu dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu annahu ra'an Nabiya nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. li udhunayhi ma'an غير ما ladzi akhadhahu li dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk kedua telinga beliau air yang bukan dari air yang beliau ambil untuk kepala beliau, yaitu air yang baru. Jadi untuk hadis ini menyebutkan apa? Bahwasanya air yang dipakai untuk mengusap telinga itu beda dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi wa huwa inda Muslim dan ini ada di riwayat Muslim min hadal yaitu dengan sanat yang sama, tetapi apa? Bil lafaz wa masaha bi Rasulullah SAW mengusap kepala beliau bima'in ghairi fadli yadai dengan air yang bukan sisa dari dua tangan beliau wahwal mahfuz inilah riwayat yang terjaga jadi yang benar adalah apa air yang beliau pakai untuk mengusap kepala itu bukan air yang beliau pakai untuk mencuci tangan Inilah lafaz yang benar. Adapun lafaz yang syadzah yang menyelisihi riwayat yang benar yaitu apa? Beliau mengusap telinga beliau dengan air yang baru yang bukan dari bekas kepala beliau, air bekas kepala. Karena maknanya sudah beda kan? Karena apa yang benar adalah apa? Untuk kepala itu airnya memang baru, tapi untuk telinga itu airnya dari bekas kepala itu juga. Karena memang Kepala itu bagian dari uh, telinga itu bagian dari kepala. Maka riwayat yang disebutkan oleh al baihaqi ini riwayat yang syadzah, riwayat yang yang keliru, menyelisih riwayat jamaah. Makanya Ibnu Hajar sendiri mengatakan riwayat yang di Imam Muslim inilah yang mahbub, yang terjaga. Adapun yang di riwayat al baihaqi ini tidak terjaga. Dia adalah keliru. Dan ini pula yang dirojihkan oleh banyak a'immah bahwasanya riwayat yang di Baihaqi itu keliru. Kenapa? Karena tiga orang menyelisihi enam orang. Sementara orang, enam orang itu semuanya adalah imam besar. Berarti kesimpulannya, apakah kita disyariatkan ketika mengusap telinga itu mengambil air yang baru? Jawabannya apa? Tentunya tidak. Cukup langsung aja kita setelah mengusap kepala langsung kita lanjutkan dengan mengusap telinga berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah. Sebagiannya di Muslim, sebagian di kitab-kitab yang lain, eh, kitab kitab uh, induk yang lain. Itu yang benar. Sekarang bagaimana kalau orang ini sengaja dia mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, apakah wudhunya sah? Iya, wudhunya sah. Karena ini tidak mempengaruhi apa? Syarat sah dari wudhu tersebut. Jadi tidak apa-apa, hanya saja apa? Menyelisih sunnah Rasulullah SAW yang sah kita. Baik. Kemudian apa faedah yang kita ambil dari lafaz yang benar? Kita ambil dari lafaz yang benar adalah yang untuk mengusap kepala kita memakai apa? Memakai air yang baru, bukan dari bekas air yang kita pakai untuk mencuci tangan kita. Jadi setelah kita cuci tangan, kita ambil lagi, kita celupkan tangan kita kepada air yang baru tadi. Walaupun jelas airnya semuanya sumbernya sama, tetapi maksudnya adalah bukan bekas air yang menempel di tangan kita. Itu yang benar, airnya itu air yang baru. Dan inilah yang dirosikan oleh kebanyakan para ulama. Bahwasanya apa? Untuk kepala kita memakai air yang baru. Inilah pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lain-lain. Adapun sebagian yang lain mengatakan boleh juga untuk kita memakai air bekas yang di tangan kita. Masalah boleh memang boleh. Tetapi apa? Tapi yang yang disyariatkan adalah apa? Dengan air yang baru. Adapun kita memakai air yang menempel di tangan itu boleh. Masalah boleh boleh. Baik. Dan ini yang dirotikan oleh para aimah yang lain Walaupun sebagian imam seperti Imam Malik mengatakan makruh, aku aku benci semacam ini apa? Aku tidak suka mengambil air yang menempel di tangan. Aku ikuti cara Rasulullah yaitu pakai air yang baru. Walaupun sebenarnya bukan baru juga dia masih dalam satu bejana juga. dan ini juga pendapat siapa Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Qudamah dan banyak para ulama yang mengatakan apa? Kami tidak suka kalau memakai air yang menempel di tangan, tapi ambil dari air yang di bejana itu lagi. Dengan yang menempel di tangan. Kemudian yang berikutnya, Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati yakuna yaumal qiyamati huran muhajjalin min arba'il wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang, putih cemerlang. Huran, ini putih cemerlang yang ada di jari. Sementara muhajjalin, at-tahjil itu warna putih cemerlang yang di tangan dan di kaki. Disebabkan oleh apa? Min asaril wudu. Minnya artinya sababiyah. Disebabkan oleh bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila durratahu fayas'al. Maka barang siapa dari kalian bisa untuk memanjangkan warna putihnya tadi itu, maka hendaknya dia mengerjakan itu. Hadis ini mutafakun alaih dan lafaz ini dari lafaz muslim. Tetapi apa? Walaupun hadis ini muttafaqun alaih, tetapi untuk lafaz amin aminkum dan seterusnya, ini riwayat yang syadah. Bagaimana diisyaratkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar, oleh Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan yang lain-lain. Bahwasanya tambahan ini adalah bukan dari kalam Rasulullah, tetapi mudroh dari kalam dari kalam Abu Hurairah. Bukan dari kalam Rasulullah, tapi kalam Abu Hurairah. Bagaimana datang pemisahannya dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau Rasulullah hanya sampai apa itu min asalil wudhu. Adapun Abu Hurairah menyarankan untuk apa? Kita panjangkan kalau kita sanggup. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang keutamaan umat ini. Dan ini adalah memang semata-mata karunia Allah Ta'ala kepada orang yang dia kehendaki, kepada hamba yang dia kehendaki. Bukan karena kehebatan kita, kita bisa lahir di umat ini. Tapi semata-mata karena kebaikan Allah. Kalau dia menghendaki bisa saja dijadikan kita ini lahir di kalangan Bani Israel atau yang sebelum Bani Israel. Tapi dengan kebaikan dari Allah Taala semata kita dijadikan lahir di umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita pandai-pandai bersyukur karena umat Muhammad SAW mereka akan datang untuk apa? Dalam keadaan di derajat yang tinggi pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Jabir diriwayatkan Muslim. Yang lain-lain di padang mahsyar di tempat yang sama. Sementara apa? Umat Muhammad nanti datang belakangan Lintil, yaitu tempat yang tinggi. Dan semuanya berangan-angan untuk menjadi umat Muhammad. Belum lagi nanti apa derajat yang lain-lain. Derajat sebagai syuhada bagi seluruh alam semesta. Belum lagi mereka yang akan apa? Akan dihisap pertama kali, masuk surga juga pertama kali. Padahal mereka datang belakangan. Dan mereka nanti menjadi apa? Menjadi penghuni surga yang paling banyak. Karena surga itu nanti penduduk surga dalam riwayat yang sahih Jumlahnya ada berapa? Ada 140 sok. Satu soknya kita nggak tahu berapa miliar orangnya. Sementara umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih mereka itu adalah satu sabuuna sofan. Mereka itu nanti 70 sof. Jadi mereka memang setengah penduduk surga adalah mereka. Yaitu apa? Dari dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana cara Rasulullah SAW untuk mengenal umatnya? Karena para sahabat mengatakan, bahwa Rasulullah, bagaimana nanti engkau mengenal kami? Rasulullah mengatakan, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah huran muhajjalin min asaril wudu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dan hadisnya sahih. Ketika Rasulullah memisahkan mana dari umatku yang berhak untuk apa? Berhak untuk minum di telaga dan mana yang belum belum boleh dan seterusnya dan seterusnya itu. Maka Rasulullah mengenal dengan apa? Dengan ini ada bekas wudu di jahinya dan di apa tangan dan kakinya itu. Sekarang, apakah pensyariatan wudhu itu hanya untuk umat Muhammad ataukah umat-umat yang lain juga? Para ulama berselisih pendapat, tetapi yang benar adalah wudhu itu juga syariat untuk umat yang lain. Buktinya apa? Buktinya adalah hadis di Sahih Imam Bukhari, hadis Ibnu Abbas tentang kisah apa itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan istri beliau ketika mereka melewati Mesir. Siapa istri beliau yang ikut ke Mesir waktu itu? yaitu Sarah, yaitu Sarah sebelum Nabi Ibrahim berjumpa dengan Hajar. Karena ketika itu, ketika Sarah diambil oleh raja yang jahat itu, kemudian dengan kisah yang panjang yang ma'ruf di Sahih Bukhari, di, eh, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyendiri dan beliau berwudu. Berwudu kemudian beliau sholat. Demikian pula apa? Demikian pula eh, Sarah ketika beliau sudah ada di dalam di dalam istana raja yang sehat itu dia juga berwudu. Menunjukkan apa? Bahwasanya wudu itu juga syariat untuk umat-umat yang lain. Hanya saja perbedaannya apa? Umat ini mereka mendapatkan huram dan tahjil, mendapatkan cahaya yang cemerlang dengan sebab-sebab dengan air wudu tadi itu, dengan bekas air wudu. Jadi keputusan umat ini bukan masalah aslul wuduknya, tetapi apa? Masalah guram dan tahjilnya itu. Cahaya cemerlang yang di wajah dan tangan kaki juga itu. Dan juga perbedaan antara cara bersuci umat Muhammad dengan umat yang lain, bahwasanya kalau umat yang lain mereka wajib bersucinya itu dengan air. Adapun kalau umat Muhammad SAW maka di samping dengan air, mereka juga apa? Diperbolehkan ketika tidak ada air apa itu? Dengan tayamum. Sebagaimana datang di dalam hadis Jabir dan juga hadis apa? Hadis ini Mas'ud radhiyallahu anhu, eh, radhiyallahu anhuma. Ya, Rasul mengatakan apa itu? Oh itu, khamsan lam yuqahunna man qabli. Aku diberi lima perkara dari dalam yang lain enam perkara yang tidak diberikan kepada yang lain-lain. Di antaranya apa? Wajibilah fiyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid tempat sholat dan juga apa alat untuk bersuci. Jadi kalau umat yang lain mereka wajib ibadahnya itu di tempat ibadah yang khusus dan bersucinya itu wajib dengan air. Adapun untuk umat Muhammad SAW jelas yang diutamakan adalah apa ibadahnya itu di masjid. Tapi kalau tidak sanggup kebetulan ada sedang di perjalanan atau apa maka dia boleh sholat dimanapun dia berada. Demikian pula untuk masalah air yang paling utama jelas air dan yang wajib adalah air. Tetapi kalau air tidak ada, maka boleh dengan tanah. Ini keutamaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya dari sini kita masuk kepada faidah yang terkenal al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Sebagaimana amalan muslimin adalah wudhu, wudhu itu dari wadoah, yaitu apa? Yaitu putihnya badan, wadoah, dan indahnya badan. Maka nanti di hari kiamat betul-betul wudhu itu ada pengaruhnya yang jelas berupa apa? Cahaya yang putih cemerlang. Dan dari sini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya al-amal itu jasad. Bahwasanya amal itu nanti akan dirubah jadi jasad. Khilafan lil aklanin. Beda dengan pendapat aklanion yang mengatakan amalan itu adalah sesuatu yang maknawi. Bagaimana dia berubah menjadi suatu jasad. Tapi apa kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Nanti di hari kiamat Ya, Allah Ta'ala itu apa? namanya apa? Allah Ta'ala itu mampu dengan apapun yang dia inginkan. Di antaranya adalah apa? Allah menjadikan amalan itu menjadi suatu jasad. Sebagaimana ketika apa? Ketika di alam kubur. Ternyata amalan itu menjadi apa? Menjadi manusia yang menemani orang itu. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya amalannya jelek ya berarti wajah orang tadi nanti jadi jelek yang menemani dia. Demikian pula nanti di hari kiamat amalan itu akan dirubah jadi apa jasad yang kita ditimbang. Dan juga amalan itu mendatangkan alamat yang jelas yaitu apa? Cahaya yang cemerlang. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bisa dibikin menjadi suatu jasad sekehendak Allah Taala. Kemudian faedah yang kita ambil juga masalah apakah kita ini disyariatkan untuk memanjangkan alamat e, cahaya putih di dalam air wudhu itu, e, cahaya putih dengan air wudhu itu, sebagaimana ucapan dari Abu Hurairah di sini, kalau kita bisa memanjangkan, maka memanjangkan. Maka hendaknya kita panjangkan. Jawabnya adalah untuk bagian yang bisa dipanjangkan, kita panjangkan. Kita perluas cahaya itu di anggota badan kita. Yaitu apa? Dengan masalah tangan dan kaki. Yang disyariatkan sampai mana untuk tangan? Sampai ke siku saja. Tetapi boleh tidak kita masuk sampai ke lengan atas? Boleh. Sebagaimana hadis Abi Hurairah juga, Mustafakun alaih, hatta asra'afil adus Rasulullah SAW itu berwudhu sampai akan masuk ke lengan atas. Tetapi tidak sampai ke tepian. Cukup sampai ke lengan atas, masuk ke lengan atas. Itu bisa kita panjangkan. Demikian pula apa? Masalah kaki yang diwajibkan sampai mana? Sampai ke kuku lari. Tapi Rasulullah prakteknya apa? Hatta asra bisa masuk ke masuk ke betis. Menunjukkan ini bisa, agak dipanjangkan itu bisa. Ataupun untuk wajah maka ini tidak bisa. Makanya para ulama mengatakan untuk wajah ini tidak bisa kita perpanjang. Sudah sampai batas wajah saja. Adapun untuk kepala sudah biar syariatnya lain. Bukan lagi dengan mencuci tetapi apa? Mengusap. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam. <clears throat>